an yudrikani Orang banyak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan. Maaf, orang banyak bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Sementara aku banyak bertanya kepada beliau tentang kejelekan khawatir itu akan menimpa aku. Maka babnya mengkaji kejelekan agar kita tidak terjebak di dalamnya seperti penyair katakan araftu syarra la walakin لتوقيه man la ya'rifu syarra من khairi yaqa' fihi Aku pelajari kejelekan bukan untuk kejelekan tetapi untuk terhindar darinya karena orang yang tidak mengerti mana yang jelek, mana yang baik, mana yang hidayah, mana yang dolalah orang akan terjebak masuk dalam kesesatan itu sementara dia tidak menyadarinya. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah dari salah satu kelompok-kelompok sesat ini yang di zaman kita belakangan ini muncul dan memiliki kelompok jamaah ada baiat terhadap kelompok ini memiliki konsep dan pemikiran yang menyimpang dari para ulama sunnah dan tentunya telah dibantah banyak oleh para ulama kita adalah firqah kelompok sururiyah dan kelompok al-halabiyah as-sururiyah yang dinisbatkan kepada Muhammad Surur Zainul Abidin Al-Halabiyah dinisbatkan kepada Ali Hasan Al-Halabi. Maka ada dua pembahasan yang akan kita lewati tentang Suriah sekilas tentang mereka dan konsep mereka dan penyimpangan-penyimpangannya serta Al-Halabiyah fitnahnya Ali Hasan Al-Halabi dengan pemikiran-pemikirannya yang sesat dan syubhat-syubhat mereka yang sering diangkat dan disuarakan oleh mereka untuk menolak dan menentang manhaj hak yang dibawa oleh masyayikh dan para ulama salafi. Adapun yang pertama tentang suruh sururiyah kelompok ini pendirinya adalah Muhammad Surur bin Naif Zainul Abidin berkebangsaan Syria semula sekilas tentang dia surur ini tumbuh berkembang bersama ikhwanul muslimin di Syria waktu itu dengan pimpinan Mustafa As-Sibai pimpinan ikhwan muslimin Syria pada tahun 69 Masehi 1969 kelompok Ikhwan Muslimin di Syria terpecah belah karena khilafah dahiliyah perselisihan intern yang terjadi di tengah-tengah mereka di mana di daerah Halab Halab ini kota asli atau tempatnya Ali Hasan makanya disebut Al-Halabi nisbat kepada kota Halab demikian pula Al-Hamad kota Hamad ini lebih cenderung kepada fikrah dan pemikiran sufi yang dihalap dan hamat. Di situ mereka lebih bergerak kepada pemikiran dan arahan Abdul Fattah Abu Hudda Dan tentunya yang ini cenderung kepada pemikiran pendiri utamanya Hasan al-Banna yang sufi hasafi. Al-Muhim Muhammad Surur Zainul Abidin mendapati bahwa kelompok Damaskus kekuatan muslimin yang di Damaskus arahnya lebih kepada Sayyid Kutub Kutubiyah karena berbeda ini antara konsep al yang lebih ke sufi-sufian dengan kelompok Sayyid Kutub yang lebih moderat dalam tanda kutip eh, politik dan semisalnya di situ kelompok Damaskus lebih memilih bersama Isom Al-Attar pimpinannya. Muhammad Suhur lebih cenderung ikut kelompok ini. Isom Al-Attar yang relnya arahnya kepada Sayyid Qutub. Pengagungan dan menyanjung pemikiran-pemikirannya. Setelah itu dia pindah ke Saudi Arabia bekerja dan deras harokat dan gerakan Muhammad Surur ini mulai bergerilya di sana sini terkhusus di tempat dia Al Qasim kota Qasim dan dapat banyak simpati dari para pemuda yang ada di sana. Bahkan dia bikin eh, semacam lembaga sosial dengan tebeng dan kedok amal khairiyah untuk sosial, untuk dakwah, untuk kebaikan sehingga lebih leluasa menyebarkan subhat-subhatnya. Kemudian dia pindah ke Kuwait. Di sana juga bergerak bersama Sayyid I. Sayyid I termasuk pembesar ikhwan muslimin di Kuwait saat itu. Dan Sayyid I termasuk yang dipenjara bersama Sayyid Kutub. Al-Muhim di Kuwait suruh bergabung bersama Hasan Ayyub tokoh ikhwan muslimin demikian pula Ghazi atau tauba semua ini tokoh-tokoh ikhwan setelah lama di Kuwait Muhammad Surur pindah meninggalkan Kuwait ke negeri Inggris. Tepatnya di kota Birmingham, Inggris. Di sana dia bikin yayasan sosial dengan nama Al-Muntada Al-Islami di London dan dia keluarkan dua majalahnya yang sempat dipuji oleh para ulama awal-awalnya yaitu Al-Bayan dan As-Sunnah bagus semula bahwa tauhid, sunnah, bid'ah ini dipuji oleh Syekh Mukbil rahimahullah di awal-awalnya karena biasa mereka tentunya untuk menjaring menyampaikan dakwah ini sampai orang simpati kepada mereka baru digiring kepada kesesatan-kesesatannya. Al-Muhim itu selama suruh di Inggris yang kemudian sekilas dari Muntada Al-Islami ini pula orang Qasim yang terpengaruh dengan pemikiran surur ini bernama Muhammad Khalaf membuka cabang Muntada Islami London di Jakarta dengan nama yang sama Al Muntada Al Islami Yayasan Muntada Islami nah, yang kemudian karena hujatan sana sini dari salamin kemudian dirubah untuk lebih tertutup misinya dengan nama As-Sofwah Al-Islamiyah Yayasan As-Sofwah Surur ini menyampaikan kepada Syekh Mubil semasa beliau masih hidup rahimahullah bahwa dia bergerak pada jamaahnya. Artinya dia punya jamaah, punya kelompok, punya anak buah dengan aturan dan konsep metode dakwah yang dia jalani. Dia sendiri yang bersaksi dan menyampaikan itu kepada Syekh Mukbil dalam pertemuan dia dengan Syekh rahimahullahu taala. Ini perlu kita sampaikan. Kenapa? Karena dari mereka banyak yang bersuara bahwa nggak ada jamaah namanya suburiyah. Itu nama yang fiktif mereka ingkari, nggak ada suruh dia itu buatan karangan para ulama saja, ulama salaf, masyaikh salafiyin. Karangan mereka wa ilah nggak ada hakikatnya. Dusta di satu sisi dan bodoh di sisi lain. Bagaimana nggak ada pendirinya sendiri Muhammad Sulur mengatakan mereka berjamaah. Ada kelompoknya. Bergerak mereka. Di Saudi semasa dia di sana kosing dia bergerak dan punya banyak anak buah termasuk Salman, Safar, Aib Korni dan kelompoknya. Di Kuwait pun demikian, di Inggris pun melanjutkan kelompok dia. Firqah tersendiri. Maka dari mana dikatakan nggak ada yang namanya sururia, nggak ada yang namanya sururia? Salah satu dari dua orang yang mengatakan ini, imma dia jahil, nggak tahu menau tentang hakikat dan kenyataan yang ada dari kelompok-kelompok ini. Wa illa dia tahu sebenarnya, tapi sengaja dia katakan gak ada untuk menutupi dan mengkelabui umat dari subhat-subhat mereka. Dan itu salah satu makar yang mereka buat untuk menyesatkan umat. Termasuk yang mengatakan ini kelompok ada adalah orang-orang besar ikhwan muslimin sendiri seperti Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi mengatakan bahwasanya ketika dia bicara tentang dakwah islahiyah, dakwah yang bergerak untuk membenahi umat ini menurut mereka. Al-Muhim Qardawi mengatakan ada salafiyun judul ada salafi yang baru kata Kordowi yang sebagian orang menamakan sururi sururi mereka lebih mementingkan sisi pembenahan akidah itu ini semua tentunya omongan Kordowi dan juga mementingkan politik arahnya dakwah kepada politik di bidang politik, kekuasaan dan jabatan. Mereka punya sikap yang makruh dikenal ketika perang teluk di mana ketika pemerintahan Saudi dengan fatwa kibar ulama memasukkan tentara Amerika bantuan menghadapi ancaman Irak di masa itu di bawah pimpinan Saddam Hussein. Mereka menentang keras. Salman, Auda, Safar Hawali dan yang lainnya. Ini persaksian dari Kordowi. Ada maka dari mana mereka mengatakan gak ada surya itu? Miskin Kordowi yang sesat lebih ngerti dari mereka. Kordowi yang seperti itu kondisinya lebih paham ketimbang mereka tentang harokah dan dakwah sururia ini. Ini sekilas tentang sururia. Adapun kesesatan-kesesatan Muhammad Surur dan orang-orangnya ini begitu banyak dan besar penyimpangan-penyimpangannya antara lain yang pertama celaan surur ini dan orang-orangnya terhadap dakwah salaf dan para ulama salaf di mana dia katakan dakwah salaf itu atau dakwah salafiyah lebih luas dari sekedar suatu kelompok atau lebih luas dari sekedar seorang syekh kembali kepada seorang alim kepada kepada seorang syekh nggak harus <clears throat> luas dakwah ini kata dia maka tidak ada kelompok yayasan atau seorang alim yang punya hak wiso ya <clears throat> seakan dia punya wasiat bahwa dakwah salaf itu dirinya. Ini omongan ini dari Muhammad Surur dia sedang membidik para ulama masyaih salaf Syekh bin Bas, Syekh Nasir Albani, Syekh Robi dan para ulama-ulama salaf yang lain. Dia kesankan dan dia katakan bahwa itu wisoya. Bahwa mereka ini mengatakan salaf itu kami. Dan harus kembali ke kami. Kami yang berhak berfatwa, kami yang menentukan salaf itu seperti apa. Ini tuduhan Muhammad Surur terhadap masyaih jawa. Yang kedua, celaan dia terhadap kitab-kitab akidah ahlu sunnah. Kitab-kitab para ulama salaf. Surur mengatakan ketika aku mempelajari kitab-kitab akidah aku dapati isinya kandungan kitab-kitab akidah ini kan banyak wasitiyah, tohawiyah, Fathul Majid dan yang lain-lain. Kata dia isinya berbeda dengan zaman kita. Nggak cocok pembahasan-pembahasannya dengan apa yang sedang kita hadapi di masa ini. Di mana kitab-kitab itu dibahas apa tidak ini sesuai dengan kondisi dan problem yang terjadi di zaman itu. Lama Syekhul Islam misalnya Ibnu Taimiyah berbicara wasitiyah, bicara hamawiyah, bicara ini. Ini di zamannya tujuh abad yang lampau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bicara aqidah, dalam usul, kasus syubuhat, kawaidul arba di zamannya. Dan itu jauh beda dengan zaman kita kata Suruh. Kita punya problem sendiri yang nggak sama dengan zaman itu. Makanya nggak cocok, nggak pantas kitab-kitab itu dengan zaman kita yang sekarang. perlu di zaman kita ini penyelesaian lebih konkret. Tidak cukup hanya dengan mengkaji kitab-kitab para ulama dulu. Kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para imam dulu. Dia katakan bahkan uslub Wal'iyadu billah ini terkandung kekufuran di dalamnya uslub kitab-kitab akidah itu kata dia fihi min al jafaf jafaf itu semula artinya kering gersang artinya nggak sesuai dengan problem yang dihadapi umat di masa sekarang nggak subur apa yang disampaikan di kitab-kitab akidah ini nggak subur di zaman kita nggak bisa tumbuh kering kenapa kata dia lihat nafihan nusus wa ahkam karena isinya kitab-kitab akidah ini nusus nas ayat-ayat hadis-hadis hukum ini haram syirik bid'ah ini itu Berarti dia mensifati nusus, nusus nas dari ayat Quran atau hadis Rasul. Dia sifati nusus ini dengan jabat dan ini kekufuran. Estiza dan tahakum penghinaan dan pelecehan terhadap nusus wahyu sebagai jabal, kersang kering, dan ini tomat termasuk musibah besar dan fitnah besar yang disuarakan oleh Sururiyah. Makanya kata dia banyak para pemuda dan umat ini berpaling dari kitab-kitab akidah. Nggak mau mempelajarinya karena nggak cocok dengan situasi dan problem yang mereka hadapi. Ini pernyataan dia. Yang ketiga, Muhammad Surur pula menjadikan taklid kepada para ulama itu lebih besar dosanya, lebih buruk dari syirik kepada Allah. Dia katakan termasuk dari kejelekan yang menimpa umat dan berbagai kelompok bangsa yang ada jumhur kekolotan para pemimpin-pemimpinnya kolot taklif ngikut kepada tokoh-tokohnya Bahkan kita dapati banyak dari mereka mencela kekolotan kaum Nabi Nuh yang nggak mau meninggalkan kesesatan karena itu yang mereka dapati dari leluhurnya turun temurun sementara mereka sendiri sama tidak mau melepas tidak mau meninggalkan fatwa dan bimbingan atau hukum dari para syekh dan para ulamanya. Apa bedanya kata dia? Ketika syekhnya sudah bicara begini, sudah itu yang dia pegangi, nggak akan dia lepas, nggak akan dia tinggalkan. Ini celahan dia kepada masyaikh dan para ulama sunnah. celahan dia kepada salafiyin dan ahlu sunnah. Ketika mereka telah dapat di Syekh bin Bas bicara begini. Itu yang mereka pegangi. Fatwa dan imamnya. Ketika mereka dapat dapati Albani bicara begini mereka pegang. Ketika mereka dapat di Syekh Rabi bicara begini mereka pegang. Ini kata dia sama seperti kaum Nabi Nuh. Olot dan taklid buta kepada pemimpin-pemimpinnya. Dia katakan bahwa mereka mengatakan nggak boleh keluar dari fatwa-fatwa para ulama ini. Tak boleh menentang dan menyelisih fatwa para ulama ini sama seperti kaum Nabi Nuh yang musyrikin. Kaum Nabi Nuh yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Suruh katakan maka ini ibarat kalau dalam bahasa Indonesia kita seperti orang yang melihat semut di tengah lautan sementara gajah di pelupuk matanya tidak terlihat. Dia kritik kaum ini, kaum itu, dia kritik taklid. Dia sendiri terjatuh dalam taklid. Ini celahan demi celahan yang menjadi kesesatan dan kerusakan Muhammad Suhur Zainul Abidin. Tampak sekali kebenciannya kepada para ulama sunnah tampak sekali permusuhan dia kepada para imam dan para masyayikh salaf. Hafizahumullah. Muhammad Surur Zainal Abidin pula takfiri mengkafirkan umat ini secara umum dan itu terambil dari pemikiran Sayyid Kutub yang memang dia berjalan pada rel Sayyid Kutub tadi. Dia lebih cenderung kepada aliran Sayyid Kutub ketimbang Hasan al-Banna. Suruh mengatakan bahwa Tidaklah aneh problem yang dihadapi oleh Nabi Lut alaihissalam ketika kaumnya melakukan homoseks alhamdulillah dan itu menjadi problem terbesar yang dihadapi oleh Nabi Lut pada kaumnya. Kata surur, kaum Nabi Lut, kalau saja taat dan mau mendengar dakwah Nabi Lut untuk iman kepada Allah, untuk mereka tidak syirik, artinya ketika mereka tidak mau meninggalkan kemaksiatan mereka melakukan hubungan sejenis kalau saja mereka terus pada perilaku kemungkaran itu maka tentunya mereka akan menganggap aneh dakwah yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam untuk meninggalkan kemungkaran mereka ini. Artinya, pernyataan Muhammad Suruh ini dia menjadikan perbuatan maksiat ini hubungan sejenis kemaksiatan besar tentunya kabair tetapi bagi dia jika terus dilakukan dan terang-terangan tanpa malu seperti yang dilakukan kaum Nabi Lut bagi dia ini kufur akbar. Kekufuran yang mengeluarkan orang dari imannya sehingga gak berguna iman mereka kalaupun mereka beriman kepada Lut kalaupun mereka taat kepada Nabi Lut beriman kepada Allah sementara terus mereka melakukan kemaksiatannya umumnya ini tetap saja mereka kufar musyrik. Makanya suruh Zainul Abidin ini termasuk mengkafirkan orang atau umat karena kabair yang dilakukan. Dan ini madhab khawarij. Dan begitu pula lah Sayyid Kutub mengkafirkan umat atau masyarakat muslim karena kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Maka demikian pula murid-murid surur ini Salman, Safar Hawali, Nasir Al-Umar nah, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan masyarakat muslim, karena kemaksiatan yang terjadi dan terang-terangan ketika ditampakkan kemaksiatan itu. Ini pengkafiran bagi mereka. Kufar pelakunya. Maka takfiri. Dakwah sururiyah adalah dakwah takfiriyah. Takfiri. Berjalan di atas madhab khawarij dan bagaimana tidak sumbernya adalah Sayyid Kutub yang juga takfiri mengkafirkan masyarakat yang dia katakan menjadi masyarakat jahiliyah dan tempat-tempat peribadatan mereka masjid-masjid yang ada itu ma'abid jahiliyah tidak ubahnya seperti tempat peribadatan jahiliyah nggak ada ubahnya itu sama seperti pura atau apa namanya tempat ibadahnya orang-orang kufar. Artinya saya tutup katakan jangan tertipu kamu. Kamu jangan heran walaupun banyak masjid-masjid di masyarakat muslimin banyak musola-musola di negeri-negeri kaum muslimin itu semua tempat peribadatan kufar. Artinya dia mengkafirkan. Nah memang seperti itu. Maka surut pun demikian menyerap pemahaman ini dari Sayyid Kutub. <clears throat> Muhammad Surur pula mengkultuskan Sayyid Kutub sebagai imamnya. Padahal seperti antum tahu Sayyid Kutub mencela para sahabat, bahkan mencela sebagian para nabi alaihi wasallam, tapi di mata suruh tokoh yang sangat diagungkan dan dikultuskan. Muhammad Surur katakan, aku tidak pernah tahu penulis di masa ini yang memaparkan solusi terbaik bagi problem yang terjadi di umat ini di masa ini nggak pernah aku tahu ada yang lebih baik dari Sayyid Qutb demikian pula disebutkan oleh Safar Hawali murid dari Surur Zainal Abidin ini dia katakan bahwa tidak ada yang berbicara tentang makna la ilaha illallah. Tidak ada yang mensarah makna la ilaha illallah dengan makna yang sesungguhnya. Dengan makna yang seluas-luasnya. Seperti yang telah di syarah atau dijelaskan oleh Sayyid Kutub dalam Bilalul Quran. Masya Allah. Kitab-kitab akidah yang sekian banyak. Yang isinya semua la ilaha illallah. Kitab Tauhid, Fathul Majid, Taisir, Aziz, Hanif. Dan sekian banyak kita para imam yang mensyarah la ilaha illallah. Gak ada semua itu artinya. Gak ada yang lebih baik dari Syekh Kutub dalam menafsirkan La ilaha illallah Ini Safar Hawali Murid senior dari Surur Zainul Abidin Ini juga tomat ke penyimpangan besar yang disebutkan oleh mereka. Muhammad Surur pula mencela para ulama sunnah. Dia katakan bahwa aku nggak nggak nggak nggak habis-habis keherananku aneh kepada orang-orang yang bicara tentang tauhid dan melulu tentang tauhid ini siapa ya? Para ulama salah. Bin Bas, Uthaymin, Fauzan, dan yang lain-lain. Mereka terus bicara tentang tauhid, tentang tauhid, mana tauhid begini pentingnya tauhid bagi umat dalam kehidupan, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Tetapi mereka sendiri yang kalau bicara tauhid itu kata mereka untuk mengeluarkan umat dari peribadatan kepada makhluk untuk beribadah hanya kepada Khalik, Sementara mereka sendiri adalah budak, budak, budak, dan budak dari tuannya. Memperbudak diri, menghambakan diri kepada tuannya. Siapa tuannya? Pemerintahnya maksudnya, raja. Apa yang dia maukan? Ketika Amerika dimasukkan, dimintai bantuan, ini ya, memang perang teluk, diambil oleh Saudi, minta bantuan militernya dan seterusnya. Imbaral Abi fi hasdil adilla Kata surur, maka para budak-budak ini tadi, bin Bas, Taimin, dan hai akibar Ulama, dan Masyaih semua, maju membela tuannya dengan mengumpulkan dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya meminta bantuan kepada kufar. Biar celahannya dia kepada para ulama sebagai budak-budak budak-budak budaknya tuannya. Tidak ada penghormatan sama sekali kepada para ulama sunnah, para imam. Itu yang mengingatkan kita kepada asar yang banyak dari para ulama salaf alamatu ahlil bidah al waqi'ah fi ahlil asar tanda ahlul bid'ah itu celahan mereka kepada para ulama agar pada ulama hadis tajam sekali lisan dan pena surur Zainul Abidin dalam mencela para ulama salaf alaihi minallah ma yastahiq Itu pula yang disebutkan oleh Salman al-Auda itu pula yang disebutkan oleh Safar al-Hawali semakna dengan apa yang dikatakan oleh gurunya Surur Zainul Abidin makanya kata kalau Safar Hawali mereka sudah berbuat, mereka sudah ini para ulama, tetapi dengan terus terang kita katakan ada pada mereka itu taksir di ma'rifatil waqi. Ulama-ulama ini nggak paham apa yang terjadi sekarang, kekinian, politik, makar Yahudi, orang-orang kufar, tentang konspirasi Yahudi dan ini itu terhadap Islam dan Muslim tidak diketahui mereka cuma paham ilmu fatwa ini sehingga banyak kekurangannya kami yang menyempurnakan kata Samar Hawali maka bagi dia mereka lebih sempurna mereka lebih mengerti ketimbang para aima dan para ulama rahimahumullah bahkan kibar para ulama pun bagi mereka mereka lebih mengerti dan lebih paham Al-Muhim ini celaan mereka demikian pula pengkafiran surur terhadap pemerintahan Saudi Arabia celaan dan pengkafirannya bahkan itu dia sebutkan dalam majalah sunnah yang kemudian setelah muncul tarinya kata saya mobil pantasnya dikatakan ini majalah beda Mereka mengkafirkan pemerintahan ini di mana dia sejajarkan dengan tokoh-tokoh dolim yang ada di masanya Saddam Hussein, Bashar Assad, Qaddafi dan jenderal-jenderal yang ada di Jazair nggak ada bedanya dengan raja-raja Saudi yang dikenal pengis, kejam, jahat, bahkan dikafirkan sebagiannya. Ini tentang beberapa penyimpangan-penyimpangan sekilas dari pernyataan dan tulisan Muhammad Surur Zainul Abidin dan telah lama dibicarakan oleh para ulama kita antara lain Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanyakan kepada beliau pernyataan Surur yang mengatakan kitab-kitab akidah tadi itu jawab gersang kering di dalamnya hanya ada nusus, di dalamnya hanya ada ahkam, nggak cocok dengan kondisi di zaman ini. Maka kata Syekh bin Bas, hada ghalatun azim. Ucapan ini kesalahan besar. Kitab aqidah tidak ada padanya jabat tidak ada padanya kegersangan atau kekeringan. Di dalamnya ada qala Allah, qala Rasul. iman Allah, sabda Rasulnya. Maka jika seseorang mensifati ayat-ayat Quran, perkataan Allah dan perkataan Rasulnya dengan jaba, kegersangan dan kekeringan, maka ini riddah, kemurtatan dari Islam ketika mensifati nusus dengan sifat itu. Ibarat ini, ucapan ini dari orangnya kata saya bin Bas, ucapan yang sakima khabitha, berpenyakit sangat dan sangat kotor, sangat jelek, khabitha. Ketika bin Bas ditanya tentang menjual belikan kitab ini, di dalamnya ada tulisan surur tadi kata beliau jelas tidak boleh dijual belikan yang wajib kitab semacam itu dirobek-robek itu fatwa dalam Ajwibah Mufidah an Asilatil Manahij Jadidah dalam 50 ada fatwa bin Basri tentang ini begitu pula Syekh Nasir Al Albani ketika ditanya perkataan yang sama dari surur tadi nusus di dalamnya jafar kersang kering ini itu kanan ahkam dan nusus saja kita kita pakai akidah nggak cocok dengan zaman ini kata Syekh Nasir wahal yaqulu hadza muslim apa mungkin seorang muslim berkata demikian Nah mungkin tidak tergambarkan seorang muslim berbicara seperti itu ini ada dalam Mamwalat Salafiyah pada halaman ke-25. Demikian pula Syekh Mukbil rahimahullahu taala telah membantah dan mentahdir umat dari fitnah sururia ini. Dan mereka terus berkembang. Terus bergerak dalam dakwahnya dan layaknya kesesatan yang ada seperti yang disebutkan oleh Imam Barbahari rahimahullah ahlul bid'ah itu selalu seperti kala jengking Urpiu. Ketika orang lengah, dia sembunyikan bisanya bawa pasir, tanah, sembunyi dia. Begitu dia punya kesempatan, timingnya tepat, dia akan keluar dan mematokkan Alhamdulillah bisanya kepada mangsanya. Mereka demikian. Semula suruh di Qasim bergerilya. Gak ada orang tahu apa saja pergerakannya, bagaimana dakwahnya, sembunyi-sembunyi. Mempengaruhi dan mencetak orang-orangnya. Salman, Safar, Aikorni, bulan, bulan, bulan. Banyak. Kapan munculnya begitu ketika terjadi pelang teruk? perang Teluk pecah, ini baru mereka menampakkan taring-taringnya dan banyak terpengaruh orang awam. Belum lagi anak-anak muda yang masakin, mereka punya kecemburuan kepada Islam, punya kecintaan semula, tapi salah arah. Siapa yang mereka jadikan rujukan? sehingga bencinya kepada para ulama, bencinya kepada pemerintahnya, dan itu memang ditanamkan kepada mereka. Terus yang jelas mereka bergerak, berdakwah ke sana kemari, mengkader, tidak ada hentinya. Artinya di sini kita ingin menyampaikan sebagai nasihat kepada umat bahwa sururia itu ada, nyata. Dengan persaksian mereka sendiri bahkan. Ini bukan buatan dan rekayasa para masyaik kita. Ketika Syekh Robi berbicara, Syekh Mukbil berbicara, Syekh Muhammad bin Hadi bicara, dan masyaik kita bicara, bukan dari kantong mereka sendiri. Yang berbicara suruh sendiri mengatakan punya kelompok, punya jamaah. Kordowi pun mengakui memang ada kelompoknya, jamaahnya, dan seterusnya. Maka apa kesalahan para ulama ketika mentahdir? Bahwa ini kelompok, punya konsep, punya manhaj tersendiri, sesat, berbahaya. Seperti sebagian tadi yang telah kita mungkinkan. Ini yang pertama terkait fitnah Eh, sururiyah yang terus berjalan dan bergerak menghembuskan syubhat-syubhatnya. Yang kedua terkait fitnah halabiyah fitnah yang diasum oleh Ali Hasan Al-Halabi Ali Hasan Al-Halabi dan kelompoknya yang semula mereka ini bekerja kepada Su'aib al-Arnaud di Urdun sana, Yordania. Membantu karya-karya tulis Syuaib al-Arnaud. Dan kalau antum perhatikan terutama dari percetakan Muassasah Risalah banyak sekali karya-karya Syuaib Arnaud. Itu banyak dari bantuan mereka ini. Ali Hasan, Salim Hilali, Masyur Hasan Salman, dan yang lain-lainnya. Itu pun tanpa mendapat imbalan yang pantas. Sampai kemudian Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah hijrah Urdun, Yordania dan beberapa kali sempat terjadi majelis bermajelis dengan mereka tanya jawab belajar begitu makanya tidak benar anggapan bahwa mereka ini Ali Hasannya maupun Salim Hilali maupun Masyur adalah sebagai murid-murid Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah. Karena yang ada mereka cuma mujalasa layaknya orang lain. Beberapa orang lain pun mujalasa dengan Syekh Nasir. Minta waktu, ketemu, duduk, tanya beberapa permasalahan, diajak dialog ilmiah, begini, bagaimana Syekh ini, misalnya ini, itu, hukum ini. Itu yang terjadi. Makanya hatta Syekh Nasir Al Al-Bani sendiri mengingkari bahwa beliau nggak punya murid karena kesibukan ilmiah beliau. Beliau lebih fokus kepada pembahasan hadis, berkarya, dan besar karya-karya beliau, sisilah sahihah, sisilah dhaifah, ilmu dan yang lain-lainnya. Gak ada waktu beliau untuk mengajar layaknya masyayikh lain. Syekh bin Bas, Syekh Mubil, nah, punya murid duduk ngajari mereka kitab ini. Sekolah, kitab ini akidah misalnya, kitab ini fikih diajari dari awal hingga akhir. Syekh Nasir nggak ada waktu untuk itu. Naam itu sempat beliau lakukan awal ketika belum beliau sebelum hijrah ke Yordania. Di Syria awalnya sempat beliau lakukan itu. Tapi begitu beliau ke Yordania sudah nggak ada waktu, beliau nggak mau. Ini perlu kita ketahui karena mereka terus mensuarakan Ali Hasan Al-Halabi murid senior Syekh Nasir murid senior Syekh Nasir Al-Albani Syekh Nasir nggak punya murid murid dalam artian tadi mengajarkan padanya ilmu atau kitab tertentu apa sekedar jalasat sekedar majlis, bermajlis dengan Syekh Nasir banyak selain mereka pun ada sekian banyak orang mujalasa istifadah dari Syekh Nasir nah tapi untuk dikatakan murid dalam artian murid didik nggak ada ini Ali Hasan Al-Halabi Ali Hasan ini semula yang diketahui oleh para ulama kita berjalan bersama para ulama yang diketahui secara bohirnya dia berjalan bersama para masyayikh maka para ulama pun menerima karena itu yang tampak darinya dan hukum orang tergantung apa yang tampak darinya sampai kemudian lawafatnya Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah mulai mereka menampakkan hakikatnya mulai Ali Hasan dan kelompoknya memisahkan diri dari para ulama dan menyuarakan subhat-subhatnya sebagai mahar untuk diterima lamaran mereka kepada Jum'iyah Ihya Uturat dan semisalnya. Nah mereka minta bantuan dengan nama markas Imam Al-Dani mereka buat Ya Tuhan nggak akan mau bantu mereka ketika diketahui mereka berjalan bersama Syekh Robi, bersama Syekh Ubaid yang siang malam terus mentahdi dan mengingatkan umat dari Turaf. Maka maharnya Ali Hasan Salim Masyur dan yang bersamanya untuk diterima mereka dia tampakkan eh, rohahnya bahwa dia berlepas diri dan menentang manhaj yang selama ini disuarakan dan didakwakan oleh para ulama sunnah. Kenapa para masyayikh kita para ulama salaf Para ulama dakwah ini mentahdir dan membantah Ali Hasan Al-Halabi tentunya ini didasari oleh beberapa perkara besar yang menjadi penyimpangan dan kesesatan Ali Hasan. Yang pertama, dikarenakan Ali Hasan memuji terhadap risalah aman surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Aman dipuji dan disanjung oleh Ali Hazan dengan dikatakan sebagai tulisan yang membawa wasatiyatul Islam bahwa inilah Islam yang objektif inilah Islam yang jauh dari berlebihan, jauh dari keekstriman di dalam sikap-sikapnya. Sementara risalah aman ini kalau kita perhatikan dan disebutkan oleh para ulama kita seperti apa hakikat dan isi daripada risalah ini atau sebelum itu Ali Hasan mengatakan rasa syukur kami berikan kepada raja kami jazakallah khair semoga Allah tambah keutamaannya semoga Allah tambah penjagaannya yang mana tulisan aman ini sangat mewakili Islam menjelaskan tentang risalah Islam yang penuh dengan wasatiyah objektif moderat bagus risalah aman ini terkandung di dalamnya seruan kepada wahdatul adyan pluralisme persamaan agama atau ukhuwatul adyan persaudaraan agama antara Islam, Yahudia, Nasrania itu bersaudara, nggak ada beda. Juga membawa ajakan seruan di dalamnya Hurriyatul Adyan, kebebasan beragama. Orang bebas mau memeluk agama yang mana terserah dia. Sama. Gak harus orang itu Islam saja. Gak benar kalau dikatakan harus Islam, kalau enggak berarti dia kafir, berarti dia musyrik, berarti dia ini di neraka. Enggak. Bebas. Enggak ada keharusan orang itu untuk memeluk salah satu dari agama yang ada. Yang ketiga, risalah aman pula menyeru kepada takrib bainal madahib. Pendekatan kepada madhab-madhab yang ada termasuk syiah di dalamnya. Termasuk rafidah. Ya hendaknya didekatkan dengan ahlu sunnah, mereka sama-sama muslim, Qurannya satu, Rasulnya satu, dan suara-suara semacam itu. Yang kelima, seruan kepada hurriyatul fikir. Hurriyatul fikir, kebebasan orang untuk berpikir, untuk berpemahaman, mau milih pemahaman yang seperti apa, mau memilih pemikiran yang bagaimana bentuknya bebas. Orang itu bebas, tidak ada harus paksaan, harus memilih pemikiran yang begini. Tidak harus. Bahkan seruan pula di dalam risalah aman untuk penerapan demokrasi dan membantu serta mendukung orang-orang yang menyeru dan mengajak kepada kesesatan-kesesatan besar ini yang masing-masingnya menghancurkan nilai-nilai iman pada diri seseorang. Maka Ali Hasan memuji risalah aman ini. Padahal banyak kekufuran di dalamnya. Ini satu. Untuk kita untuk kita dan umat ini sadar dan tahu bahwa ulama ketika berbicara, masyaih ketika mentahdir punya dasar yang kuat. Kenapa ditahdir? Kenapa dijarah? Kenapa dibantah sosok Ali Hasan Al-Halabi? Yang kedua terkait itu pula Ali Hasan juga memuji orang-orang yang mendukung risalah aman Padahal siapa yang mendukung risalah aman? Sekian banyak kelompok sesat. Rafidah dukung Sufi orang Sufi mendukung bahkan ilmani orang-orang sekuler dukung dia bersaksi Ali Hazam bahwa mereka-mereka ini Rafidah sekuler, Sufi ya katakan bahwa mereka inilah para ulama siqat ulama-ulama yang terpercaya ulat umana bahwa mereka inilah pemimpin-pemimpin yang amin amanat di mana Ali Hasan katakan bahwasanya mereka-mereka ini adalah ulama siqat dikafa maratibihim wa tijahatihim para ulama yang percaya dengan berbagai dengan keseluruhan martabat mereka yang berbeda-beda tentunya satu dan yang lain dan diakui oleh Ali Hasan dengan perbedaan itijahnya itijah itu arah madhabnya yang ini rofidoh yang ini sekuler yang ini sufi yang ini begini beda-beda memang tapi mereka semua adalah para ulama-ulama yang terpercaya pemimpin-pemimpin umat ini yang amanah. Amin, Umana Itu tulisan Ali Hasan terhadap mereka. Bahkan tidak hanya tulisan, tidak hanya ucapan, omongan Ali Hasan ini menunjukkan dia serius dan betul-betul dalam kebatilan dia ini walhiyadzubillah dicetak oleh dia dicetak bahkan sampai dua kali naik cetak dua kali dan dengan bangga dia tetap menyuarakan pujiannya dan dukungannya kepada isi dari risalah amal ini yang terkandung kekuburan tadi persamaan agama dan terusnya dan pujian serta dukungan dia kepada orang-orang yang mendukung risalah ini dari kaum Rofido, Sufi dan sekuler. Dicetak dua kali dan dia banggakan Ali Hasan katakan risalah aman ini merupakan sarah ringkas dengan kata-kata yang mudah, tidak sulit yang itu mewakili dan menggambarkan Islam yang sesungguhnya dan membawa ajaran-ajaran Islam yang agung Bahkan murid Ali Hasan yang bernama Umar Al-Battush sampai mensarah. Jadi risalah aman ini jadi maten kemudian disarah oleh Umar Batus muridnya Ali Hasan. Layaknya kita melihat para ulama ini maten usul talata disara oleh Imam Bulan. Ini matan kita tauhid disara oleh Imam Bulan. Itu kita kitab akidah, kita kitab tauhid. Ini risalah aman yang banyak kekufuran di dalamnya, wa mabiah Disara oleh Umar al-Battus murid dari Ali Hasan al-Halabi. Dia kasih judul I'anatul Lahban bisyarah risalati amal itu judul kitabnya. Yang keempat, ini yang ketiga tadi. omongan Ali ini dicetak, naik cetak dan dua kali dan dia banggakan. Tetap dia memuji, tetap dia menyanjung isi dari risalah maupun para pendukungnya. Yang keempat, pembelaan mati-matian. Ali Hasan membela mati-matian isi dari risalah aman ini di banyak kaset-kasetnya, audio dia, maupun karya-karya tulisnya. Dan ini ditanyakan kepada Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah dalam daurah Ibn Baz tahun 1431 Taif tanggal 17 bulan 8 31 beliau ditanya ibarat kata-kata semacam ini bahwa induk dari agama ilahiyah itu satu Dianat ilahiyah artinya Yahudi, Nasrani, Islam itu sama induknya satu maka Muslim mengimani semua rasul tidak membedakan satu dengan yang lain, maka mengingkari risalah dari salah satu rasul berarti itu keluar dari Islam. Diserukan bahwa mukminin <clears throat> itu bersatu padu bersama-sama dengan agama-agama yang lain untuk berkhidmat memberi layanan kepada masyarakatnya. Yang penting dalam hubungan sosial masyarakat sama baik, nggak ada beda. Islam, Yahudi, Nasrani, yang penting berbuat untuk negaranya, untuk bangsanya, tanpa harus dibedakan akidahnya. Jangan dianggaplah perbedaan akidah. Jangan dianggap perbedaan pemikiran dan pemahaman. Yang penting sama-sama bergotong royong, bersatu padu untuk masyarakat dan negaranya. Dan ini ada di risalah amal omongan ini yang dipuji oleh Ali Hasan tadi dan dibela mati-matian. Maka kata Syahsal al-Fauzan, hada kalamu dolal. Hada kalam dolal, ini omongan sesat. Wal billah. Naam kata beliau, kita mengimani seluruh para rasul. Kita mengimani kitab-kitab suci yang Allah turunkan, tetapi mereka mereka tidak mengimani semua rasul. Mereka kufuri Isa, mereka kufuri Rasulullah Muhammad sallam, Yahud. Nasara pun demikian mengkufuri Rasulullah sallam, mereka tidak mengimani Quran. Maka bagaimana untuk kita katakan mereka itu mukminin semuanya, sama-sama beriman. Mereka kufuri para rasul. Mereka kufuri Quranul Karim, Rasulullah SAW. Mereka ingkari, mereka kufuri. Maka mereka bukan mukminin. Pernyataan mereka mukminin dan sama adalah kesesatan yang nyata dan campur aduk, pencampur adukan antara hak dan batil. Ini wajib diingkari. Ini bantahan Syekh Saleh Fauzan terhadap pernyataan Risalah Aman yang didukung Ali Hasan begitu pula bantahan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah pada ucapan yang sama hal muhim itu yang keempat Yang kelima Ali Hasan pula ikut serta dalam muktamar watoni yang di situ di dalam muktamar ini ditetapkan adanya dakwah kepada persatuan agama. Lebih parahnya, Ali Hasan ikut tanda tangan dalam hasil muktamar itu, seruan kepada persatuan agama. Dia ikut tanda tangan isi dakwah dari muktamar itu yang mengandung kekufuran yang nyata kesamaan agama. Muktamar ini dilakukan atau diadakan di Yordania tahun 2008, sekitar tujuh tahun yang lalu. Dan itu setelah uh, kejadian karikatur Rasul SAW yang digambar jelek oleh penulis atau pelukis mana itu Denmark atau mana yang qatalahullah yang dia gambarkan Rasulullah SAW dengan gambaran yang radikal, mengajarkan teroris, ada bom dan seterusnya, mengajarkan kekerasan dan anarkis kepada umatnya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal muhim setelah kejadian itu, 2008 Mutamar ini diadakan di Yordania. Isinya seruan kepada persamaan agama, dan di situ peserta yang dimintai tanda tangan termasuk di situ yang bertanda tangan Ali Hasan Al-Halabi. Sama isi dari e, takrir muktamar ini diterjemahkan ke sekian bahasa untuk terbukanya e, hiwar diskusi terbuka antara umat yang satu dengan yang lain pendekatan Muslim, Yahudi, Nasrani untuk menolak segala bentuk e, eh, taasub, segala bentuk fanatisme, tatoruf, segala bentuk radikalisme untuk menyeru kepada tasamuh menyeru kepada toleransi wa ta'ayusa silmi dan hidup damai berdampingan muslim, Yahudi, Nasrani nah, dan menghormati akidah dasar yang diyakini oleh masing-masing agama nah, ini isinya tadi persamaan agama ini itu balaknya di situ Ali Hasan tanda tangan mengakui dan mendukung hasil dari muktamar ini tadi. Ini sebab yang kelima. Kenapa para ulama kita menjarah dan mentahdir keras dari Ali Hasan Al-Halabi. Yang keenam, Ali Hasan membolehkan celaan kepada para sahabat dengan disifati sebagai jubana orang-orang yang pengecut, pecundang, penakut radhiyallahu taala anhum. Wal billah. Setelah dia bawakan ini itu, yang menulis <clears throat> adalah salah satu murid dari Ali Hazan tapi kemudian dipuji oleh Ali Hasan dia katakan jazakallahu khairan abal harith ala ma'adhartahu min ilmin haq jazakallahu khair semoga Allah kamu dibalas kebaikan oleh Allah atas ilmu hak yang telah kamu sampaikan bahwa dengan penjelasan muridnya ini bahwa oh, para sahabat pun nggak masalah kalau disifati dengan sifat jubun. Mereka itu penakut, pengecut. Dan ini celahan kepada para sahabat Rasul Rasulullah anhum yang akidah salaf sepakat untuk menjaga kehormatan mereka, sepakat kalau tidak boleh membicarakan mereka dengan kejelekan, atau membongkar aib-aib mereka dan kesalahannya itu kesepakatan ulama salaf semenjak dulu tapi ini Ali Hasan membolehkan dan memuji muridnya yang membicarakan mereka. Dia bawakan ayat hatta idza fashiltum al fashil dia sebutkan ini itu dari para ulama maknanya jubun ketakutan atau sifat takut ini maka boleh tapi kalau saja dia mau menengok dan kembali kepada para ulama robbani dia akan paham misalnya Ibnu Hajar ketika membawakan tentang ayat ini idhammat ta'ifatani minkum syala, wallahu waliyuhuma fashal tadi kata Hafid walaupun dohirnya ayat ini ada ghab ghab itu seperti merendahkan mereka dengan sifat fashal tadi takut tapi kalau dilihat akhir ayat, justru itu pujian dan penghormatan. Diangkat kemuliaan mereka oleh Allah. Karena akhir ayat Allah katakan, Wallahu waliyuhuma. Dan Allah wali bagi mereka. Wali artinya Allah yang menepis menjauhkan dari mereka sifat fasal yang hampir itu ada pada diri mereka Allah buang Allah waliyuhuma Allah jaga mereka karena itu fasal dari bisikan syaitan merekanya tidak lemah para sahabat mereka tidak penakut tetapi bisikan syaitan digoda oleh syaitan awas hati-hati lu kamu mereka kuat lu mereka banyak mereka bersenjata mereka begini, begini. Pada asalnya mereka pemberani. Cuma bisikan setan dan itu pun ditolak oleh Allah. Tepis dijauhkan dari mereka. Makanya Allah katakan wallahu waliyuhuma. Maka terjaga para sahabat dimuliakan dari segala sifat-sifat yang buruk dan jelek disuarakan oleh Ali Hasan dan dipuji olehnya orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah. Syekhul Islam dalam Sarimul Maslul juga berbicara Adapun orang-orang yang mencela para sahabat walaupun itu tidak mengarah kepada adalahnya kita mengarah kepada keterpercayaan mereka, ketikohan mereka dalam agamanya. Misalnya mereka disifati dengan bakhil, pelit, jubun, penakut, kurangnya ilmu, tidak zuhud dan semisal itu. Ini kata Syekhul Islam celaan yang tidak mengarah kepada adalah mereka tetap mukmin, terpercaya. Cuman celaannya kepada arah-arah tadi. Bakhil. Sahabat memang misalnya dikatakan orang mulia, beriman memang. Tapi mereka itu pelit. Misalnya. Betul, saya tahu mereka beriman. Tapi mereka itu pecundang, pengecut, nggak berani. Betul sahabat begini-begini. Tapi mereka itu kurang zuhudnya, kurang ilmunya, yang semisal ini kata Syekhul Islam orangnya harus diberi pelajaran takdi ditakdi diajari adab ditakzir dihukum dikembalikan itu kepada hakim hukuman yang pantas untuk membuat dia dan selain dia jerah harus ditakdir, harus ditakzir. Kita tidak menghukumi kalau mereka kufur dengan ucapan tadi hanya karena itu. Ini ucapan sekolah Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Persis seperti yang dikatakan Ali Hasan. Maka Ali Hasan dengan penjelasan Syekhul Islam ini termasuk orang yang harus ditakdir diajari adab artinya ditakdir itu dihukum sesuai dengan kesalahannya ya kayak anak walaupun beda tentunya tapi untuk memahami arti takdir ini anak kita ketika nggak mau sholat disuruh sholat Suruh mukulkan oleh Rasulullah itu takdir. Pukul ketika umurnya sudah 10 tahun. Mau sholat, pukul dengan penebal, sapu lidi misalnya. Atau apalah rotan kecil. Sekiranya tidak melukai dia. Ayo bangun, sholat. Itu takdir. Hukuman dalam rangka mendidik dia dia tahu bahwa kamu salah. Kamu harus begini yang benar. Takzir hukuman yang kembalinya kepada ijtihad hakim. Tergantung. Karena hukuman itu ada dua. Ada yang namanya hudud, ada yang namanya takzir. Hudud itu hukuman yang ditetapkan dalam syariat. Ya hanya itu. Misalnya pencuri dipotong tangannya. Penzina belum nikah dicambuk, diasingkan. Adapun takzir nggak ada penyebutannya. Syariat menyuruh dan memerintahkan dihukum orang ini. Tapi seperti apa hukumannya kembali kepada hakim dia yang tentukan. Maka itu namanya takzir. Takzir. Siapa yang ditakdir dan ditakzir ini orang yang berani mencela para sahabat dengan celaan-celaan yang mengarah kepada selain adalahnya. Dia akui dia para sahabat mukmin. Iman gini tadi tadi celaannya misalnya dibilang pelit, penakut, pengecut, atau dikatakan kurang ilmunya atau dikatakan kurang zuhudnya dan yang semisal itu. Ini Syekhul Islam. Maka di mana para ulama Islam, di mana Ali Hasan? Bagaimana dikatakan itu salafi? Salafi dari sisi mana? Bagaimana dikatakan dia seorang ahlu sunnah? Ada mubtadi' Ahlul bid'ah sudah. Para ulama ke, arah mana? Begitu mereka jaga para sahabat Rasul, mereka muliakan. Tapi hal yang Hasan seperti itu pernyataannya. Adapun Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika ditanya tentang yang mencela para sahabat dengan kalimat Fasyal bahwa mereka ini penakut berdalilkan dengan ayat hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr kata beliau yang seharusnya orang itu jaga lisannya menjaga lisannya atau tulisannya agar tidak dia nisbatkan kepada orang-orang terbaik ini para sahabat sesuatu yang tidak pantas bagi mereka. Menyebutkan celaan, menyebutkan sesuatu yang dia nisbatkan kepada para sahabat Rasul Sallam itu bertentangan dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah maka yang wajib seorang muslim menjaga diri menjaga lisannya atau tangannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik kepada mereka ini yang ke berapa tadi lima ya ke enam yang ketujuh Serupa dengan itu Ali Hasan mensifati sebagian para sahabat bahwa memang mereka itu jubilu. Diciptakan jibilahnya, bawaannya, mereka itu memang penakut, pengecut. Memang bawaannya begitu kata Ali Hasan. Yang diciptakan penakut, cundang. Ucapan Ali Hasan ini <clears throat> dengan ucapan Hasan bin Muhammad Al-Qummi. Hasan bin Muhammad Al-Qummi ulama Syiah, Rafidhah. Begitu pula ucapan Ibnu Adil Al-Asy'ari di mana keduanya menuduh atau mencela para sahabat bahwa mereka majhul alal jubun wal fasal. Jibilahnya Jibilah itu bawaannya memang. Bawaannya penakut. Pengecut, gak berani, gak ada keberaniannya. Kecil nyalinya. Dan fasal tadi Maka dalam hal ini sama syarik sebagai partner dari orang-orang Rafidhah. Ali Hasan partnernya Rafidhah dalam mencela dan membicarakan kejelekan para sahabat Rasul SAW. Ucapan yang subhanallah kata-kata-katanya pun mirip. Jubilu, jibillah, Memang bawaan sebagian sahabat itu pengecut, nggak berani, begini. Menunjukkan ada kebencian dalam dirinya kepada para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal manhaj salaf ahlu sunnah ma'ruf diketahui bahkan oleh anak-anak kecil yang terdidik di atas sunnah bahwa tidak boleh membicarakan sahabat Rasul kecuali dengan kebaikan. Kekurangan-kekurangan mereka pun jika ada tidak boleh diangkat, disebarluaskan karena mereka semua telah Allah janjikan baginya jannah. Rasul pun mengatakan Lata subuh ashabi. Jangan kalian celah para sahabatku. Walladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifa di muslim kalau kalian infak satu gunung Uhud emas tidak akan sama itu dengan sedekah mereka satu mut gandum atau bahkan setengah mutnya. Syarat orang-orang yang mulia. celaan para sahabat sebagai orang-orang yang terciptakan bawaannya memang penakut, bawaannya memang orang-orang yang tidak punya keberanian, sesuatu yang sangat buruk dinisbatkan kepada orang-orang yang membela Rasulullah SAW bahkan berkorban jiwa raganya mereka pertaruhkan demi keselamatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa maksud dan apa tujuan Ali Hasan bicarakan ini? Kalau memang bukan akidah yang tersimpan di dalamnya, sebagaimana layaknya rofidoh kebencian dan permusuhan kepada para sahabat, ngapain dia ucapkan ini? Apa untungnya buat dia? Kenapa dia tidak memilih seperti Syekhul Islam, Hafid, dan para ulama Islam lainnya? Imah semuanya menjaga lisannya, menjaga kolamnya, penanya, perkataan-perkataan yang keji, tidak patut kepada para sahabat yang orang-orang terbaik di umat ini. Ali Hasan katakan tidak mustahil layangkan mungkin saja terjadi kata dia orang-orang yang baru Islam ini baru dekat keislamannya dari para sahabat, terpengaruh oleh munafikin. Sahabat ini dikatakan bisa terpengaruh oleh munafikin atau sebagian mereka memang gampang mudah terpengaruh oleh munafikin karena memang tadi dia katakan majbul alal jubun wal fashal. Memang terbawa, oh, bawaannya memang penakut. Orang kalau bawaannya penakut, terlepas dari ini. Ini yang dia maukan, dimaukan oleh Ali Hasan. Orang kalau bawaannya penakut, memang bawaannya penakut. Tertunda, gak ada keberaniannya. Misalnya, kamu sampaikan ke dia, ini ada dua orang preman berjalan ke sini mau ngobrak-ngabrik pondok ini, mau gini gini gini gini. Dasar bawaannya penakut, dua orang ini temanmu misalnya, sudah gemetar dia mungkin kencing-kencing mungkin lari. Karena memang bawaannya pecundang, nggak berani. Berarti kan tercela. Orang tahu ini orang ah fulan ini kalau itu teman kamu misalnya nggak ada beraninya memang dasar cundang dia celaan musibahnya ini dia nisbatkan kepada sahabat Rasul SAW bawaannya memang penakut nggak ada beraninya sehingga gampang terpengaruh oleh ucapan-ucapan munafikin Al-Muhim ini eh, poin ke berapa tadi? Ke enam ya? Atau ke tujuh? Poin ke tujuh sebab yang karenanya Ali Hasan Al-Halabi menjadi fitnah dan tokoh fitnahnya cukup besar karenanya dia dibantah dan ditakdir oleh para ulama salaf, para ulama kita, syekh sunnah. Masih ada kelanjutannya. Beberapa poin berikutnya dan juga syubhat-syubhat dia yang insya Allah akan kita kaji bagaimana bantahan para ulama terhadap syubhat-syubhat mereka karena banyak syubhat-syubhatnya yang sering mereka dengungkan dan dibawa selalu oleh anak buahnya Beberapa darinya banyak syubhat-syubhat itu ketemu dan sama dengan syubhatnya Abdul Hasan Al-Ma'ribi Hasaniyah fitnahnya Abdul Hasan bahkan itu pula syubhat-syubhatnya Ikhwanul Muslimin hanya dikemas dengan kata-kata lain dengan ibarat yang baru Baiklah isi dan kandungannya sama Insya Allah akan kita kaji pada sesi kedua nanti والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى